Sesungguhnya sebaik-baik pekerja sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya." Maka ayahnya menjawab, "Qala ini uridu" an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insyaallah minas salihin berkata ayahnya aku sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan seorang dari dua anakku ini dengan mahar ala anta ajurani nikah tersebut dibangun di atas engkau bekerja padaku selama delapan tahun hijaj adalah jamak dari hijjah. Delapan kali haji. Karena haji dilakukan di setiap tahun, maka satu tahun disebut sebagai satu hijjah. Jamaknya hijajun. Aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari dua putriku ini. Dengan imbalan engkau bekerja padaku selama delapan kali haji selama delapan tahun. Fa'in atmam ta'ashro apabila engkau menyempurnakan menggenapkan menjadi sepuluh tahun famin indik maka itu terserah wa ma uridu an asyukka alaik dan aku tidaklah ingin memberatkan atasmu Satajiduni insyaallahu minas salihin. Engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk dari orang-orang soleh. Maka ayahnya menjawab bahwasannya beliau tidak ingin memperkerjakan Nabi Musa. Tapi lebih dari itu semua berlebih bermanfaat dari sekedar pekerja Beliau ingin mengambil Nabi Musa menjadi menantu dan memberi beliau pekerjaan sebagai maharnya sehingga dua-duanya bisa mengambil manfaat. Ini namanya mengambil manfaat, memberikan manfaat untuk semua pihak. Nabi Musa juga mendapatkan manfaat, anak wanitanya juga mendapatkan manfaat, ayahnya juga mendapatkan manfaat supaya manfaatnya menyeluruh sekali dayung tiga pulau terlampaui satu akad tapi tiga manfaat satu akad tiga manfaat manfaat untuk Musa manfaat untuk ayah dan juga manfaat untuk anak wanitanya Kemudian di sini sang ayah menawarkan atau meminta mahar yang paling rendah. Ridho dengan mahar yang lebih rendah. Kalau 10 ya tidak apa-apa. Mungkin pada saat itu urufnya adalah 10 tahun. Tapi sang ayah memberikan keringanan 8 saja. Ini menunjukkan mertua itu yang baik itu adalah yang memberikan atau yang ridho dengan yang paling ringan baik itu dari mahar atau dari nafkah yang jelas tujuannya adalah untuk taisir memudahkan urusan memudahkan pernikahan tapi kalau kamu mau memberi menggenapkan 10 tahun sebagaimana itu adalah tabiatmu wahai pemuda yang baik hati maka terserah saya tidak mau memberatkan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang soleh Qala al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala <clears throat> Faqala sahibu madyan ali Musa berkata sahibu madyan Ayah dari wanita madyan terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam Ini uridu an unkihaka ihda banatayya hatain aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari anak dua putriku ini. Salah satu dari dua putriku ini yaitu dengan asas dengan dasar engkau bekerja ai tasiru ajiran indi engkau menjadi ajir menjadi pekerja di tempatku selama sama thamaniyah hijaj sebagai dorof zaman ay thamania sinin sebanyak atau sepanjang delapan tahun dan jangka waktu ini jangka delapan tahun ini bukanlah upaya untuk memberatkan karena ini juga sangat bermaslahat bagi Nabi Musa karena tahu ceritanya Nabi Musa sedang dikejar-kejar oleh orang-orang jahat maka sang ayah juga ingin menyembunyikan Nabi Musa, membantu Nabi Musa di dalam persembunyiannya di negeri Madian selama 8 tahun. Tujuannya juga supaya kasusnya dilalaikan dan dilupakan. Jadi sebenarnya jumlah 8 tahun ini bukanlah tujuannya itu memeras Nabi Musa bukan. Tapi tujuan membuat jangka waktu selama 8 tahun di mana ini adalah waktu yang cukup lama, itu juga ada manfaatnya buat Nabi Musa yaitu supaya aman dari kejarannya Fir'aun selama 8 tahun itu dan nanti kalau sudah setelah 8 tahun terserah mau balik ke Mesir atau mau balik kemana terserah kamu sudah aman karena sudah jangka waktu itu sudah dilupakan secara adat kasus kalau sudah sekitar 10 tahun ya sudah kalau nggak ketemu ya sudah biasanya orang-orang sudah melupakan sudah reda tapi kalau masih berapa bulan gitu pulang ke Mesir ya nanti akan dikejar-kejar lagi. Jadi sang ayah ini adalah ayah yang sangat bijak. Memberi, membuat keputusan yang sangat tepat. Baik itu menguntungkan Nabi Musa, menguntungkan anak wanitanya dan menguntungkan dirinya juga. Jadi kalau bisa kamu itu membuat akad itu untung semua, jangan ada pihak yang dirugikan. Kasihan. Gak boleh seorang itu merugikan sebagian pihak di dalam akad baik itu jual beli ataupun akad pernikahan atau akad penyewaan usahakan jangan sampai ada yang terugikan anak-anak di depan semua sini anak kecil itu di depan semua sini Fa in atmamta famin indik. Kalau kamu mau menyempurnakan sepuluh tahun biar genap, maka itu adalah terserah tabarruun minka la syai'un wajibun alaika. Tabarru maknanya adalah kerelaan dari kamu. Bonus dari kamu tabarru itu adalah sesuatu yang diberikan secara sukarela. Itu namanya tabarru seperti urunan, patungan, infak berupa patungan untuk kawan yang sakit itu namanya tabarruk. Kalau kamu mau memberi kelebihan selama dua tahun sehingga menjadi genap sepuluh maka terserah itu adalah tabarruk. Yaitu kelapangan dari kamu la syai'un wajibun alaika tidak masuk dalam syarat wajib di dalam akad ini menunjukkan bahwasannya di antara yang wajib dipenuhi adalah syarat nikah termasuk syarat yang paling ketat adalah syarat dalam pernikahan Wa ma uridu an asyqa dan saya tidak ingin memberatkan kamu. Fa uhaddimu sinin. Sehingga aku mewajibkan sepuluh tahun. Saya terserah kamu saja. Saya cuma ingin delapan saja sudah cukup. Saya enggak ingin memberatkan kamu dengan jumlah sepuluh Saya cukup delapan saja. Au ma uridu an astajiroka liukallifaka amalan syaqatan. Atau makna wa ma uridu an asyqa adalah saya tidak ingin memberikanmu pekerjaan yang berat. Wa innama ista'jartuka li amalin sahlin yasirin la masyaqqata Hanya saja aku ingin mem memperkerjakanmu dengan pekerjaan yang mudah dan ringan yang tidak ada memberatkan di dalamnya. Dan yang namanya masyakoh itu adalah lebih dari kemampuan. Kalau masalah berat tapi dimampui ya semua pekerjaan berat. Tapi bukan masyakoh. Bedakan antara masyakoh pekerjaan berat dengan pekerjaan yang ada taklif. Syariatnya Allah Subhanahu wa taala seluruhnya ada taklif, ada beban. Tapi syariatnya Allah nggak ada masyakoh. Bisa bedakan? agak maju di, di penuh ini Pak maju jangan ada kosong bisa bedakan antara masyakoh dengan taklif masyakoh itu adalah memberatkan di luar kemampuan itu namanya masyakoh atau sulit tapi kalau taklif itu memberikan beban yang sekuatnya manusia, itu namanya taklif. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beban untuk sholat untuk puasa itu adalah taklif tapi tidak masyakoh, tidak menyulitkan. Jadi jangan salah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyulitkan kita, tidak ingin memberatkan kita. Allah hanya membebani sesuatu yang itu adalah di, di dalam kemampuan kita. Puasa seharian itu di, di, di dalam kemampuan kita. Tidak ada masyakoh di dalamnya, tidak berat. Kalau sudah masuk masyakoh maka digugurkan kewajiban puasa. Seperti seorang yang sakit kalau dipaksa puasa masyakoh berat maka gugur sehingga diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Ini kemudahan. Jadi puasa bukanlah perkara yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pemberatan dari Allah. Allah hanya membebani sesuai dengan kemampuan hamba. Jadi liukallifaka syakot. syaqatan. Saya nggak ingin memberatkanmu dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tapi kalau pekerjaan yang namanya pekerjaan ya harus tetap harus usaha. Tapi nggak berat. Jadi bedakan antara pekerjaan berat dengan pekerjaan yang sedang, pekerjaan yang di dalam kemampuan. Satajiduni Allah minas salihin. Kau akan mendapatiku Allah termasuk orang-orang soleh faragabahu fi suhulatil amal wa fi husnil muamalah maka laki-laki ini ayah dari wanita ini menyemangati Nabi Musa dengan dua semangat dengan dua jenis hal yang menyemangati pertama adalah ringannya pekerjaan yang kedua adalah wafi husnil muamalah dan juga perlakuan yang baik Sampean kalau diperlakukan baik, punya bos baik tapi pekerjaannya berat, ya nggak mau. Atau pekerjaannya enak tapi bosnya jahat, ya nggak mau juga. Maka harus ada dua-duanya. Pekerjaannya enak, bosnya juga enak. Itu. Beda bos, beda gaji. Salah bos, kerja bakti. Nah itu, kalau salah bosnya, nggak enak bosnya ya kerja bakti. Beda bos, beda gaji. Maka dikasih semangat dengan dua jenis penyemangat. Kerjamu enak, saya juga enakan orangnya. Karena kalau seseorang itu pekerjaannya enak, kadang bosnya atau lingkungannya nggak enak. Lingkungan buruk, amalannya buruk, amalannya jelek, Kawan-kawan kerjanya juga orang-orang buruk, ya nggak enak juga. Atau kawan-kawannya orang-orang enak, lingkungannya mendukung, tapi pekerjaannya soro, pekerjaannya berat, ya nggak enak juga. Maka di sini farogobahu fi suhulatil amal. Orang ini menyemangati Nabi Musa di dalam ringannya pekerjaan dan juga husnul muamalah. Ringannya pekerjaan itu dari ucapan wa ma uridu an alaik. Ini ringannya pekerjaan. Saya nggak ingin kamu berat-berat kerja. Wa fi husnil muamalah adapun semangat yang satunya bahwasanya dia akan menjadi tuan atau majikan yang baik itu dari ucapan satajiduni insyaallah minas solihin. Jadi dalam ayat ini bisa diambil ciri-ciri pekerjaan enak Pekerjaan enak itu adalah yang tidak ada masyakoh dan bekerja kepada orang soleh. Nah itu. Paham? Dalam ayat ini bisa diambil kriteria pekerjaan yang enak. Pekerjaan yang baik adalah yang wama uri uridu nasuko alek tidak ada masyakoh Ya berat tetap berat namanya kerja masa api turunan ya enggak. Masa mau tidur tiduran ya tetap kerja ya tetap berat tapi enggak masyakoh nggak di luar batas kemampuan atau diporsir tenaga. Yang kedua, bermuamalah dengan orang soleh, majikannya soleh, PT-nya adalah PT yang baik. Kalau sudah ketemu dua jenis kemudahan ini, berarti itu kerja yang enak namanya. Tapi ingat, kerja enak jangan enak-enakan. Dienaki orang jangan kemudian seenaknya sendiri. Dienaki orang itu malah nggak enak. Ini dari semua pihak baik, dari pihak pekerja juga kowiyun, amin. Dari pihak majikan juga enak. Inilah ya ikhwan kehidupan yang baik, roda kehidupan yang sehat seperti ini. Pekerja juga semangat, pekerja juga amanah, bosnya juga baik. Kalau orang-orang soleh itu gitu, maka ini menunjukkan baiknya sang mertua ini. Dia melihat ada pekerja kuat dan amanah, bukan kemudian diperas. Tidak sebagaimana bos zaman sekarang. Kalau bos zaman sekarang tahu punya pekerja yang kuat dan amanah, tambah diperas. Semakin pekerja itu mau ya semakin diperas keringatnya, dikasih pekerjaan sampai malam, sampai di luar batasnya. Itu kalau bos jelek, Nabi Musa juga seperti itu. Tahu bahwasannya bosnya baik, majikannya baik, beliau juga tetap amanah. Nah ini loh, kalau kehidupan itu ditata dan berjalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, roda kehidupan ini akan berjalan dengan damai dan adem ayam gemah ripah loh jinawi. Tapi kehidupan ini menjadi rusak adalah karena rusaknya hamba kalau enggak dari rusaknya pekerja, ya rusaknya majikan atau rusak dua-duanya. Maka seandainya dunia ini dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan damai. Dunia ini akan berjalan dengan baik. Dunia ini akan berjalan dengan penuh senyuman. Para pekerja juga amanah. Para pemilik pekerjaan, para bos juga mereka adalah bos yang baik, bukan bos yang kejam Alangkah indahnya kehidupan kalau dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan bahwasanya Allah itu ingin hamba ini dalam hidup ini hidup dalam keadaan baik. Allah menurunkan syariat, Allah mengatur, menyuruh hamba sholat, menyuruh hamba puasa, menyuruh hamba jujur, menyuruh hamba jadi orang baik, itu supaya kehidupan ini berjalan dengan baik. Kita dapati kehidupan ini, kocar kacir kehidupan ini semrawut adalah karena jauhnya manusia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa belajar betapa butuhnya kita pada syariat Allah untuk menjalankan kehidupan ini. Karena dengan syariat Allah lah kehidupan ini akan berjalan dengan semestinya. Wahada yadullu ala anna ar-rajula saliha bagi lahu an yuhassina khuluquhu mahma amkanahu. Dan ini menunjukkan bahwasannya orang yang saleh itu sepatutnya bagi dia untuk memperbaiki akhlaknya sebisa mungkin. Semaksimal mungkin baik itu akhlak dengan para pekerja akhlak dengan anggota keluarga, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan siapapun. Jangan kau pandang rendah para pekerja itu, mereka juga manusia. Mereka juga memiliki rasa lelah yang sama seperti kamu. Bermuamalah bermuamalahlah dengan orang sebagaimana kamu ingin dimuamalahi, datanglah kepada orang sebagaimana kamu ingin didatangi. Idin idi ilain nas, idi ilan nasi kama tuhibbu an yu'ta ilai. Datangilah manusia sebagaimana kamu ingin didatangi. Kalau kamu juga nggak ingin diberatkan, ya jangan beratkan orang. Kalau kamu nggak ingin didolimi, ya jangan dolimi orang. Wa annal ladzi yutlabu minhu ablahu min ghairihi dan bahwasanya tuntutan orang soleh yang dituntut dari orang soleh itu lebih daripada orang yang lain. Karena orang soleh itu adalah panutan, contoh bagi yang lain, maka dia harus berada di garda terdepan dalam setiap kebaikan. Wa nas'alullah min fadli. Ini ikhwan, maka dalam ayat ini ada banyak sekali faedah. Saya golongkan menjadi ada sekitar tiga pembahasan. Ada faedah-faedah tentang pernikahan, ada faedah-faedah seputar muamalah dan ada faedah-faedah tentang fenomena kehidupan secara umum. Maka kita mulai dari yang paling pertama di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Di antaranya adalah sesempurna apapun akal wanita tetap lebih sempurna akal laki-laki. Diambil dari mana? Wanita Madian memberikan musyawarah yang sangat baik supaya Nabi Musa dijadikan sebagai pekerja. Ini pilihan yang bagus. Dibangun di atas asas dan dasar yang kuat. Tapi lebih bagus lagi pilihannya ayahnya. Menunjukkan sekuat apapun akal wanita, sesempurna apapun akal wanita, tetap akal laki-laki berada satu seterata di depannya, tetap lebih sempurna akal laki-laki. Karena itu yang namanya wanita itu selalu butuh laki-laki. Kamu kalau curhat dengan wanita, sebijak apapun dia, sehebat apapun wanita, kamu tetap butuh nasihatnya laki-laki. Karena bagaimanapun juga, wanita tetap kurang. Ini diambil dari ucapan laki-laki soleh ini. Kalau ini uridu an umkihaka. Daripada jadi pekerja, mending saya nikahkan. Itu lebih bagus. Karena kalau jadi pekerja, itu nanti repot. Ya memang ada manfaatnya. Dia Musa akan bekerja di sini. Dan kalian para wanita akan istirahat. Gak kumpul dengan laki-laki lagi. Gak harus berjibaku dengan laki-laki. Iya. Tapi ada bahaya satu. Gimana nanti Musa laki-laki kalian para wanita? Nanti di rumah ini gimana? Repot kan? Lah mending daripada gitu mending nikah saja. Maka wanita itu tetap butuh pada laki-laki, nggak ada wanita itu nggak butuh pada laki-laki. Karena itu kita nasihatkan para wanita di dalam membangun apa saja hendaknya minta saran laki-laki karena sebijak apapun wanita sesempurna apapun akal mereka, tetap mereka butuh pada nasihat laki-laki. Karena itu para akhwat, para ummaha dalam menjalankan apa-apa tetap di bawah naungan kita, tetap di bawah musyawarah dari para pengurus laki-laki. Kebijakan apa saja selama itu urusan yang berat, urusan yang luas itu hendaknya dirembukkan dengan para laki-laki karena mereka tetap butuh di dalam menjalankan dakwah dakwah ini. Karena itu TN itu sebenarnya bukan lembaga sendiri, itu lembaga di bawah naungan laki-laki. Itu hanya masalah tempat saja. Semuanya masih di bawah naungan lembaga laki-laki, semuanya masih di bawah naungan di bawah pengawasan laki-laki semua, nggak ada yang berbeda. Dia jadi dia bukan lembaga dakwah sendiri. Sehingga yang ditanyakan ke Syekh Yahya yang digambarkan itu tidak sesuai dengan aslinya. Seakan-akan itu adalah dakwah wanita sendiri, semua diurusi oleh wanita sendiri enggak. Wanita semua masih dibawa laki-laki, masih dibawa naungan dan dibawa pengawasan laki-laki. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Seorang ayah menawarkan putrinya kepada laki-laki yang soleh. Dan ini adalah sunnahnya para salaf. Hendaknya para ayah wanita atau para wali, saudara, atau paman, atau anak laki-laki hendaknya menawarkan wanita yang di bawah naungannya kepada laki-laki yang soleh. Ini adalah sunnah. Sunnahnya para salafun soleh sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Hafsah menjanda. Ditawarkan ke Abu Bakar, ditawarkan ke Utsman. Mereka berdua nggak berani, nggak mau jawab. Abu Bakar diam, Utsman bilang saya hari-hari ini nggak nikah karena tahu Rasulullah SAW ingin menikahi Hafsah. Maka menawarkan anak wanita kepada laki-laki yang soleh itu bukan menurunkan martabat sedikit pun, tidak menurunkan martabat dan tidak menjadikan wanita itu murah. Tidak, bahkan itu termasuk kesempurnaan keluarga tersebut. Buktinya dia mencari laki-laki yang soleh. Daripada anaknya dibiarkan mencari sendiri, dibiarkan dinikahi oleh laki-laki yang buruk, termasuk Muruah termasuk moral yang baik dari seorang ayah adalah menawarkan anaknya kepada laki-laki yang soleh. Mencarikan anaknya laki-laki yang soleh. Ditawarkan nggak apa-apa, tawarkan ke sana nggak mau, bawa ke satunya nggak apa-apa, itu nggak aib. Lihat Umar, anaknya Hafsah ditawarkan ke Utsman. Utsman nggak mau, ditawarkan ke Abu Bakar. Ini semua ya ikhwan enggak sama sekali enggak menurunkan martabat dan enggak menjadikan wanita itu murah. Wanita itu murah dengan maksiat. Wanita murah itu ketika wanita itu jalan dengan kemaksiatannya mencari laki-laki sendiri, mencari laki-laki pusat, orang-orang jelek, pacaran dengan laki-laki yang jelek, itulah wanita murah. Kalau wanita yang ditawarkan kepada laki-laki yang soleh itu wanita mahal. Maka jangan merasa malu dalam bab ini. Tawarkan saja. Kalau kamu punya anak wanita, kamu melihat ada laki-laki yang soleh, kamu senang dengan laki-laki itu, tawarkan saja. Jangan malu. Ditolak tidak apa-apa. Itu namanya usaha. Gagal nggak apa-apa. Ini sunnah ya ikhwan. Ini sunnah. Bahkan seorang wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik ketika menceritakan hadis itu kepada anaknya, anak wanitanya bilang, wih wanita kok nggak ada rasa malunya. Kata Anas, wanita itu lebih baik daripada kamu. Duh, kok bisa ayah? Kok dikatakan lebih baik dari aku? Kok gak punya malu dia nawarkan dirinya ke Nabi? Itu wanita itu lebih baik daripada kamu, kata Anas. Dia menawarkan dirinya kepada orang soleh, kepada Nabi maka jangan malu seperti itu. Tapi lebih baik bagi seorang wanita untuk meminta perantara kepada wali. Boleh bagi dirinya menawarkan kepada orang soleh, menawarkan dirinya boleh. Dengan syarat aman dari fitnah. Tapi lebih baik melalui perantara seorang wali. Ini ya ikhwan. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang bahwasannya Walayatul mar'ah, wilayatul mar'ah, kewalian seorang wanita itu adalah yang paling berat adalah ayahnya. Kemudian al-akrab fal akrab. Kemudian yang paling dekat setelah ayah adalah kakek, setelah kakek adalah anak, setelah anak adalah saudara. Dan bahwasanya tidaklah sah nikah itu tanpa wali. Nikah tanpa wali yang benar hukumnya adalah tidak sah. La nikah illa biwaliin. Hadis itu sahih walaupun diperselisihkan oleh para ulama. Kecuali nikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau khusus beliau nggak butuh wali nggak butuh syahid. Nikahnya kaum muslimin yang lain butuh wali dan butuh saksi. Adapun nikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tanpa wali tanpa saksi. Kenapa? Karena kebutuhan wali dan saksi sudah nggak dibutuhkan lagi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Zainab binti Jahshin langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit sana. Zawajna kahalikaila yakun 'alal mu'minin harajun fi azwaji adiyahim idza qadaw minhunna wa Sehingga Zainab berbangga atas istri Rasulullah yang lain. Kalian dinikahkan ayah-ayah kalian. Saya dinikahkan oleh Allah langsung maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam beliau nggak butuh wali dan nggak butuh saksi adapun umat beliau maka kalau nikah butuh wali butuh saksi dan di dalam ayat ini juga terdapat satu sifat dari sifat-sifat wanita madian berikutnya adalah pasrahnya dia terhadap walinya dalam urusan nikah dan ini menunjukkan dia adalah wanita yang benar-benar penurut dan pasrah karena apa? karena orang yang paling tahu maslahat seorang wanita adalah orang yang mengurusinya kamu sejak kecil dibesarkan oleh ayahmu diurus, dirawat dikasih uang dikasih jajan, apa-apa semua diantar, dijemput. Kamu ngerepotkan ayahmu dari kecil. Lah kok masalah nikah kok kamu nggak nurut ayahmu lo kok kebarus, kok nemen, kok keterlaluan kamu. Ayahmu itu adalah orang yang paling tahu maslahatmu. Sejak kecil kamu dibesarkan, sejak kecil kamu dipilihkan yang terbaik. Baju saja dipilihkan yang paling baik kok. Suami ya pasti dipilihkan yang paling baik. Maka wanita yang baik adalah wanita yang nurut pasrah di dalam pernikahannya kepada walinya. Kalau dia tahu walinya adalah wali yang soleh, ayahnya adalah wali yang soleh, maka seharusnya dia pasrah. Kecuali kalau dia melihat walinya itu salah, misalnya memilihkan laki-laki yang jelek agamanya, yang jelek akhlaknya, maka dia boleh menolak. Maka hukum asal wanita itu sebaiknya adalah nurut. Boleh bagi dia untuk menolak apabila dia memiliki alasan sehingga Rasulullah SAW mewajibkan kalau anak gadis itu dimintai ridhonya, dimintai keridoannya. Kalau janda ditunggu perintahnya. Anak gadis ridhonya adalah dengan diam ditanya. Jadi ya jangan asal aja, jangan mentang-mentang karena kamu walinya kemudian kamu nikahkan sembarangan. Dia ya tetap ditanya, oh nanti yang mau menjalani rumah tangga itu anakmu. Nah kamu mau ndak nikah sama fulan? Kalau dia diam, kalau dia masih gadis, berarti dia setuju. Tapi kalau janda, nunggu sampai dia bilang iya, dimintai perintah, ayah tolong saya nikahkan dengan fulan itu. Jadi boleh bagi wanita menolak termasuk kewajiban nikah adalah meminta keridoan sang anak wanita. Kalau gadis dengan cara diam, kalau janda dengan cara me meminta untuk dinikahkan. Yang jelas ayah adalah orang yang paling tahu tentang maslahat yang memilihkanmu jadi sebaiknya anak wanita itu nurut ayahnya saja mau dinikahkan dengan siapa kalau memang ya kalau memang ayah melihat laki-laki itu baik bagi ananda, bagi saya, ya tidak apa-apa saya siap saja. Itulah ya ikhwan wanita yang baik. Maka wanita Madian ini sangatlah nurut. Dinikahkan dengan siapa saja itu semua di tangan walinya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang wajibnya mahar. Ujubul mahri was sodak. Dan bahwasanya kalau mahar di dalam syariat kita wajib berupa sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang wanita. Bukan oleh ayahnya. Tapi kalau ini mungkin zaman dahulu berupa pekerjaan seperti ini. Tapi kalau zaman sekarang mahar itu harus berupa sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh sang wanita. Karena mahar itu adalah sebagai tanda kehormatan, kan tanda kekuatan akad dan kuat atau nggak kuatnya itu bukan dengan nominal besarnya mahar bukan tidak seperti materai kalau materai semakin mahal berarti semakin kuat nggak Mahar itu hanyalah tanda bahwasannya akad itu benar-benar akad yang serius. Buktinya ada harta yang dikeluarkan. Tapi besar kecilnya mahar bukanlah menunjukkan kuat atau nggak kuatnya. Nggak ada pengaruhnya. Mahar mau mau murah, mau mahal itu sama, sama-sama kuat. Karena yang menjadikan kuat itu adalah pernikahannya, bukan nominal, bukan mahal atau murahnya mahar jadi jangan sebagaimana orang-orang eh, non-Islam mengkritiki apa bedanya mahar nikah dengan mahar para pelacur beda sekali beda sekali mahar itu bukanlah harga untuk kehormatan wanita bukan mahar itu hanyalah tanda kehormatan wanita itu dengan nikah bukan dengan besar kecilnya mahar. Bukan dengan besar kecilnya mahar, bahkan di dalam Islam mahar yang paling baik itu yang paling murah. Yang paling barokah, mahar yang paling barokah itu yang paling murah. Jadi besar kecilnya mahar itu enggak enggak men, bukanlah menentukan kuat atau enggak kuatnya akad bukan. Jadi beda dengan harga seorang pelacur. Kalau harga pelacur mahal murahnya itu menentukan kualitas. Kalau pelacur murahan ya murah, 350 ribu dapat. Kalau pelacur mahal ya sampai puluhan juta. Adapun mahar itu nggak gitu. Yang membuat mahal itu pernikahannya, penghalalannya dari sang wali. Percuma kamu membayar puluhan juta, tapi kalau nggak ada pernikahan, bahkan itu adalah pelacuran, ya tetap murah. Semahal-mahalnya wanita pelacur tetap murah. Semurah-murahnya pernikahan tetap mahal. Itu ya, kawan. Jadi pelacuran walaupun dibayar satu miliar pun tetap murah karena di luar pernikahan karena dia bisa dibeli tapi kalau mahar nggak gitu mahar itu semurah-murahnya itu mahal mahar itu mahal walaupun paling murah maka ini bantahan terhadap orang-orang yang menyerang Islam katanya Islam itu juga sama seperti pelacuran karena wanita itu juga dibeli dengan mahar. Enggak, mahar itu bukan membeli. Mahar itu hanyalah tanda. Membeli sebenarnya adalah dengan akad saya nikahkan. Itu loh yang bikin halal, bukan kok maharnya. Mahar itu hanya tanda. Itu ya ikhwan. Dan di dalam ayat ini sebenarnya ada banyak sekali pembahasan fikhiyah masalah-masalah nikah, apa hukumnya takyin menikahkan, terus apa hukumnya rincian mahar ini sebenarnya bawahnya sengaja nggak kita bahas karena waktunya sudah semakin mepet, tinggal beberapa hari saja. Maka di bawah ayat ini ada banyak sekali pembahasan fikih. Ada pembahasan fikhiyah yang sangat panjang. Bisa dilihat di dalam tafsir, di dalam kurtubi ada panjang dan juga tafsir-tafsir yang lain. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya keinginan untuk menikah, rogbah, keinginan untuk menikah, baik itu dari laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, itu semua adalah la basya syatawala gododotawala basya Tidak ada aib, tidak ada yang tabu sama sekali. Ini diambil dari perkataan ini uridu irodah, keinginan seorang ayah punya kecondongan ayah pengen menantu si fulan. Saya kok seneng dengan si fulan, pengen tak jadikan menantu. Atau seorang laki-laki ingin menikah dengan si fulana, mencintai si fulana, itu sebenarnya semuanya bukanlah perkara yang aib. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum tidak ada dosa bagi kalian gak apa-apa bagi kalian untuk menyindir janda yang sudah yang belum selesai iddah jangan dibilang seorang janda yang ditinggal mati suaminya jangan dibilang kamu tak nikahi nggak boleh tapi sindir-sindir saja boleh sampean kok kayaknya kok butuh tempat di sini ini nampaknya ah, Boleh seperti itu. Sindiran. Sampai idahnya selesai. Menunjukkan keinginan laki-laki untuk menikahi wanita atau keinginan seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya dengan si fulan. Semua itu selama itu adalah nikah, maka itu tidak ada aib sama sekali. Karena nikah itu adalah perkara yang masyru', nikah itu adalah tujuan baik. Maka selama kamu itu menginginkan pernikahan, itu nggak ada aibnya sama sekali. Jadi jangan malu, kamu utarakan saja. Kamu pengen nikah dengan siapa? Bilang, bilang saya. Kamu pengen nikah dengan siapa? <laughs> Kok langsung ditembak ngono? Ah ya, jangan malu ya kan, nggak usah malu. Yang malu itu kalau kamu melakukan maksiat, pacaran itu malu. Selama ingin nikah, bilang saja. Nggak ada aib, wis nggak ada aib. Itu. Cuma karena kita ini kalah dengan budaya, kalah dengan adat istiadat, dan karena kita ini masih kurang maksimal dalam tunduk pada syariat ini, sehingga masalah-masalah seperti ini kadang menjadi tabu. Seorang anak, seorang laki-laki kadang meminta seorang wanita, kemudian gak cocok, gak jadi, gak gol, batal nikah, akhirnya jadi bertengkar. Jadi putus hubungan. Ini namanya lemah agamanya. Ini namanya nggak pantas seorang salafi, seorang tolibul ilmi kok kayak gitu. Nggak pantas. Gak apa-apa loh, bilang aja nggak jadi ya nggak nggak jodoh. Kalau nggak jadi ya nggak jodoh. Biasa aja. Umar ketika menawarkan anaknya, ketika Utsman bilang nggak mau nggak nikah ya nggak apa-apa kok. Umar itu cuma ganjel ke Abu Bakar, cuma Cuma apa? Cuma kesal ke Abu Bakar. Pak Abu Bakar ini diam gitu. Gelem tau kamu dia Abu Bakar. Kok menengai? Abu Bakar diam aja memang. Kalau Utsman bilang saya tidak nikah kok. Umar hari-hari ini saya tidak nikah. Tidak apa-apa. Nggak tersinggung, nggak marah, nggak apa. Ini karena nurut dengan syariat Evan. Kita seharusnya seperti ini. Itu. Cuma karena kita ini masih kalah dengan adat istiadat, kalah dengan budaya, kalah dengan ego, kalah dengan eh semboy apa Kalau seorang salafi betul, seorang yang tolibul ilmi betul, nggak masalah dalam bab ini. Datang aja ke bapaknya, Pak, saya senang sama anak sampean, sini tak nikahinnya, Wah ngono Wah sepuro dek, anakku gurung pengen nikah. Ya kak apa-apa, bener pak ya, gak apa-apa ya, ya gak apa-apa ya, Nggak apa-apa loh. Gak apa-apa seperti itu ya, kawan. Kita ini tahu talibul ilm. Maka jangan ada nggak enak, jangan ada ganjel, jangan ada apa dalam masalah-masalah seperti ini. Kalau jadi ya jodoh, kalau nggak jadi yang nggak jodoh, gitu aja kok repot. Ini nggak apa-apa. Ini semua saya katakan kenapa ya, kawan? Karena dalam ayat ini juga terdapat faedah tentang taisirun nikah, memudahkan pernikahan. Lihat ayahnya ini sampai ridho seperti ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan supaya yang jadi. Dangkul, Jangan dipersulit pernikahan itu, dipermudah saja. Cuma kampung baru ini masih kebanyakan drama. Bab nikah ini kakean drama. Bosing sing lanang, bosing sing wedok, mbok mertua, mbok calon mertua ini kakean drama. Seandainya pernikahan itu dimudahkan, niscaya keburukan-keburukan akan terminimalisir Insya Allah taala. Jadi saya nasihatkan kepada kawan-kawan semua bab-bab pernikahan ini tidaknya dipermudah, nggak usah dipersulit. Seringkali saya katakan ke santri, anak saya masih kecil, seandainya sudah besar, kan ah, nikahkan. Seringkali saya santri tak bilang seperti itu. Saya, saya mudahkan betul insya Allah ta'ala. Antum pegang omongan saya. Selama itu keluarga saya akan saya mudahkan betul. Insya Allah ta'ala. Karena apa ya kawan? Karena keburukan, kemaksiatan, kehancuran itu adalah salah satu sebabnya adalah sulitnya pernikahan. Salah satunya istri pertama menyulitkan suaminya untuk nikah lagi itu juga termasuk kakek drama. Terlalu banyak dramanya. Hendaknya dipermudah. Para wali juga seperti itu kalau diminta anaknya yundang ya dikasih. Para laki-laki juga seperti itu kalau sudah melihat maslahatnya untuk menikah segera menikah. Dan saya sering menganjurkan kepada santri itu untuk menikah bukan berarti kemudian saya ingin memiliki mereka dan mereka selamanya di sini itu enggak. Saya hanya ingin supaya mereka itu bisa lebih lama dalam belajar. Itu toh. Jadi para orang tua yang kalau seandainya anak-anaknya saya nikahkan di sini, jangan menganggap kemudian anaknya nggak akan pulang. Nggak, tetap suatu hari mereka tetap akan pulang ke sampean suatu hari tetap mereka akan kembali ke pangkuan sampean. Cuma saya nikahkan di sini, saya anjurkan untuk menikah di sini supaya apa? Supaya bisa lebih lama belajar. Karena kadang laki-laki itu kalau sudah usia 20 ke atas itu sudah mikirnya sudah nikah. Daripada nanti nikah terus nggak belajar, maka lebih baik nikah di sini dan lanjut belajar bersama dengan istrinya itu lebih baik. Itu saja ya ikhwan, Gak ada niat yang lain. Jadi jangan takut kehilangan para orang tua yang anak-anaknya nikah di sini. Insya Allah suatu hari tetap kembali. Kembali dalam keadaan yang lebih bermanfaat, punya ilmu yang cukup sehingga bisa berdakwah di sana. Itu lebih bagus insya Allah ta'ala. Ini bagi yang sudah memiliki keinginan untuk menikah. Tapi selama kalau masih syahwatnya masih belum menggebu-gebu dan masih bisa ditahan, saya nasihatkan untuk jangan menikah dulu. Kenapa? Karena itu lebih afrog, lebih longgar untuk belajar. Maka hendaknya dipermudah bab nikah ini hendaknya dipermudah di Yaman. Masya Allah sulit sekali pernikahan. Sehingga banyak laki-laki tua belum menikah. Dah usia 50 banyak sekali belum nikah. Oh, kayak apa itu? para wanita juga banyak sekali wanita-wanita tua yang belum menikah. Kenapa? Sulitnya mughalatul muhur, mahalnya mahar. Sulitnya pernikahan, semua itu adalah menyelisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih kalah dengan adat istiadat, masih kalah dengan budaya. Kita seharusnya sebagai seorang salafi, sebagai seorang thalibul ilm harus pasrah bongkoan terhadap syariat ini. Dipermudah masalah pernikahan ini. Dan tadi ya, kalau ada batalnya, ada nggak jadinya nggak apa-apa, nggak usah dibuat masalah, jangan bermusuhan, jangan tersinggung, ya tersinggung sebentar gitu aja, tapi udah nggak usah di dibuat masalah berat, masalah-masalah seperti ini. Hendaknya kita mencontoh salah. Umar lu nggak apa-apa ketika anaknya ditolak, nggak apa-apa. Jadi bapak di sini, bapak seperti ini bukanlah aib, bukan aib. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran menikahkan anak wanita dengan laki-laki yang soleh walaupun miskin. Nabi Musa kurang miskin apa ini? Beliau datang ke situ nggak bawa apa-apa, bahkan butuh bantuan. Tapi selama laki-laki itu soleh, maka segala urusannya ada di tangannya setelah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekaya apapun, seberduit apapun seorang laki-laki kalau nggak soleh, uangnya itu cuma variasi, uangnya itu cuma pajangan, urusannya akan sia-sia, kehidupannya akan hancur, rumah tangganya akan berantakan. Tapi kalau orang itu soleh, walaupun dia nggak bawa harta, sesungguhnya segala bekalnya sudah ada dalam hatinya. Maka jangan takut untuk menikahkan anak wanitamu dengan laki-laki yang soleh, walaupun tidak punya apa-apa. Ini lo lihat, laki-laki Madian ini. Nabi Musa datang ke situ bawa apa? <clears throat> Bahkan Nabi Musa datang ke situ minta perlindungan. Gak punya duit, gak punya apa, gak punya sandal aja kata para ulama gak bawa kok. Tapi dinikahkan. Kenapa? Ya karena soleh. Soleh itulah bekal yang paling utama. Semua urusan ada di tangannya insya Allah kalau sudah seorang itu soleh. Cari duitnya ya insya Allah akan lurus, bekerja ya akan lurus, ibadahnya juga akan lurus, rumah tangganya juga akan mulus. Karena dia soleh. Sebaliknya kalau laki-laki itu toleh, laki-laki itu nggak punya agama, mau punya uang sebanyak apapun, semua itu nanti nggak berguna. Maka jangan takut untuk menikahkan anak wanitamu walaupun dengan laki-laki yang miskin, selama dia itu soleh. Walau karena fakiron, walaupun fakir, Bahkan di sini Nabi Musa butuh untuk dibantu, butuh untuk dikasih pekerjaan. Maka sebaik-baik mertua adalah yang membantu memberi pekerjaan bagi menantunya. Ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya sebaik-baik mertua adalah yang memudahkan dan membantu pekerjaan bagi menantunya. Kalau kamu punya pekerjaan, punya bisnis atau punya apa saja yang sekiranya itu bisa kamu bagi untuk menantumu ya bagi wong pekerjaan menantumu itu juga makan makannya anakmu jadi bantulah para laki-laki yang miskin, para laki-laki yang tidak memiliki harta untuk membuat rumah tangga. Dengan itu insya Allah kebaikan akan terlaksana. Ini semua ya ikhwan demi terhasilkan maslahat bagi seluruh pihak. Maka mau cari di mana mertua seperti orang laki-laki Madian ini? Mau dicari di mana lagi? Anaknya dinikahkan dengan laki-laki yang nggak bawa apa-apa. Setelah itu dikasih pekerjaan, dimudahkan untuk bekerja di tempatnya. Ini benar-benar mertua yang istimewa. Benar-benar mertua yang istimewa seperti ini. Dan juga insya Allah dalam ayat ini masih ada banyak lagi faedah Termasuk juga nanti betapa luasnya dada si wanita Madian ini karena dinikahkan dengan salah satunya padahal dua-duanya pernah bertemu. Ini juga kita tulis saja ini juga termasuk <clears throat> pelajarannya adalah sifat dari wanita Madian yang terakhir kayaknya ini adalah saatus soder lapangnya dada dalam menerima takdir dan menerima pembagian. Bayangkan mereka berdua sama-sama bertemu, sama-sama pernah mendapatkan kebaikan dari Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa adalah laki-laki idaman setiap wanita, gagah, ganteng, kuat, amanah, po Zaman kau yang ini, nono kau yang ini, sampai paling cakar-cakaran saat di e. rebutan paling. Kalau ada wanita seperti ini, kalau ada laki-laki seperti ini di zaman sekarang paling wanita para wanita itu cakar-cakaran dan rebutan. Aku, aku saja sama nikah sama aku saja. Ayah nikahkan sama aku aja. Tapi enggak. Maka ini bagi wanita yang dinikahkan termasuk nurut dan wanita yang kebagian gak dapat, yang kebetulan gak dapat ini termasuk lapang dada. Kata para ulama, kata para mufasirin, Nabi Musa nikah sama yang kecil, sama yang muda. Sama Sofuro yang yang paling kecil yang kecil dari dua wanita itu. Maka ini menunjukkan lapangnya dada si wanita yang tidak dinikahkan, nurut. Padahal dua-duanya pernah bertemu, dua-duanya <clears throat> pernah mendapatkan kebaikan Nabi Musa, pernah melihat Nabi Musa. Maka ini juga sebagai pelajaran hidup ya ikhwan dalam hidup ini kita juga kadang seperti ini. Jadi para santri jangan rebutan, ya. Kalian semua pernah melihat, kalian semua sama-sama pernah bertemu, kalian semua pernah tahu siapa dia. Tapi nanti pada akhirnya tetap dia akan menjadi milik seseorang. Jadi jangan jangan patah hati dalam bab ini. Dalam hidup itu memang seperti itu. Ada yang benar-benar sungguh dan ada yang cuma singgah. Jadi jangan patah hati, jangan kecewa. Itu sudah biasa. Para akhwat juga seperti itu. Kalian pernah menyaksikan laki-laki idaman kalian pernah bertemu semuanya, pernah kalian bicarakan bareng, tapi pada akhirnya tetap akan menjadi salah milik salah satu dari kalian. Jadi seperti ini ya ikhwan, ini adalah jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jangan patah hati dalam bab ini. Ada orang itu yang benar-benar akan menjadi seperti matahari tiap hari bercahaya menerangi dan ada yang bagaikan kembang api menyala terang indah lalu redup dan sirna hilang nggak ada lagi sudah kau bagaikan kembang api menyala terang indah lalu redup lalu nggak ada dimakan oleh gelap sudah hilang jadi nggak apa-apa jadilah wanita seperti wanita Madian ini jadilah laki-laki seperti dalam pembagian Allah Subhanahu wa taala seperti wanita Madian ini. Jangan jangan kemudian kamu gugat Allah Subhanahu wa taala di dalam pembagian takdirnya. Maka ini sifat wanita Madian yang terakhir adalah lapang dada karena nurut dinikahkan ihda benataya. Saya nikahkan kamu dengan salah satu dari anakku. Anak satunya aku yang eh, ayah, satunya lagi aku, satunya lagi aku. Wah, tukaran gak sido. Tapi ndak, Dua-duanya nurut. Siapa saja yang jatuh pilihannya kepada dia, dia siap menerima. Sebagaimana ia siap untuk menang, dia juga siap untuk kalah. Itu loh wanita yang baik. Maka ini adalah wanita yang tegar dalam menghadapi takdir. Itu ya ikhwan beberapa faedah dan di sana ada faedah-faedah yang lain insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bantu keluarganya Pak Salamun bisa lewat saya. Dananya bisa dikumpulkan lewat saya karena saya yang mengurusi pembayaran dan pembiayaan Pak Salamun Hafizahullah taala.